Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Karimil Mun'im الذي أنعم من شاء بالزميل الصالح الذي أنعم من شاء بالزميلة الصالحة الذي أنعم من شاء بالولد الصالح الذي أكرم من شاء بالوالد الصالح والوالدة الصالحة الذي جعل الأولاد أمانة على عواتقهم والصلاة والسلام على أفضل من أدى الأمانة ونصح الأمة حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أكرمنا بالزملاء الصالحين بالأصحاب الصالحين وصواحب الصالحة اللهم يا ربنا رزقنا أولاد الصالحين البنين الصالحين والبنات الصالحات اللهم يا ربنا أكرمنا بالآباء والأمهات الصالحين والصالحات اللهم يا ربنا أكرمنا بالأساتذ والأستاذات الصالحين والصالحات اللهم يا ربنا وفقنا إلى العمل الصالح اللهم يا ربنا أعنا على تربية أولادنا وعلى تربية من كان معنا في حياتنا من الأب والأم والابن والجيران اللهم يا ربنا ويا من يا من عنا على أهل الخير للخير فعنا يا ربنا للخير اللهم يا ربنا احشرنا مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat Alhamdulillah Semoga kita dikolong oleh Allah benar-benar menjadi ahli istiqomah di majlis ini majlis seminggu sekali yang sebetulnya masih kurang kalau kata Imam Ghazali itu kalau bunga itu tidak disiram tiga hari akan layu dan sebetulnya hati pun begitu kurang sebetulnya kalau seminggu sekali tapi jika kita tidak bisa lebih dari itu maka jangan sampai kurang dari itu baik jadi ini min, sudahlah wal minimal kalau sudah masih bolong-bolong ya seminggu datang seminggu tidak banyak minta kepada Allah ya Allah mudahkanlah kami ya Allah untuk menempuh jalan keridoanmu dan tempatkan kami di dalam tempat yang koridoi terus minta mudahkanlah kami menghadiri majlis yang mulia ya Allah terus Allah akan membantu dan kita masih di dalam silsilah pendidikan anak kita sudah sampai kepada pendidikan anak di saat anak sudah mulai bisa diajak bicara masih ingat barangkali kita ulas mendidik anak itu bukan di saat anak mulai dewasa tapi ternyata mulai dari sebelum lahir di dalam masa pernikahan itu juga pendidikan masa depan anak memilih pasangan yang benar dan sebagainya kemudian sampai di saat anak dalam kandungan anak terlahir kemudian di saat anak itu mulai bias bisa diajak bicara ada pendidikan khusus kepada mereka dengan kita latih dengan hal-hal yang baik kemudian di saat anak sudah mulai berpikir kemudian kita memilihkan sekolah itu juga termasuk bagian dari pendidikan anak dan sekarang kita akan mendidik anak di saat anak kita sudah mulai punya uh, atau di saat akil balik ini sebetulnya semakin berat mendidik anak di saat anak sudah mulai menjelang dewasa masa pubertas karena tidak hanya sekedar anak itu punya kemauan seperti anak kecil yang belum diberi oleh Allah sahwat kecenderungan dengan lawan jenis akan tapi saat ini ada kecenderungan dengan lawan jenis dan ini harus lebih hati-hati kalau anak kecil sederhana kita mendidik anak kecil gampang dibanding saat ini karena dia sudah punya kesenangan apalagi di saat anak terjerumus terjebak dalam sesuatu yang uh, tidak benar maksudnya cinta yang salah maka saat itu orang tua akan merasa akan me menjadi susah di saat mengarahkan sang anak maka ini perlu jangan sampai ada orang tua mengatakan bahwasanya aku ingin menjodohkan anakku dengan seorang laki-laki kok susah kenapa ya ada seorang bapak mengadu, saya punya calon buat putri saya. Calon itu menurut saya baik, tapi putri saya menolak. Jangan disalahkan sang putri. Bagaimana Anda dahulu memperkenalkan anak Anda terhadap calon pasangan? Bagaimana mengajari anak Anda di saat mereka mulai punya keinginan dengan lawan jenis bagaimana anda mengarahkan putra putri anda di dalam hal yang satu ini mohon maaf ini harus benar-benar luar biasa keinginan yang satu ini masalah lawan jenis ini ada hubungannya dengan dosa-dosa sampai naudzubillah zina dan sebagainya dan ini berbeda dengan anak kita kalau minta es krim mungkin kita bisa belikan es yang lainnya atau minta kue ini kita ganti dengan kue yang lainnya mungkin tapi yang satu ini tidak ada hubungannya dengan hawa nafsu seorang anak ingin menuntaskan keinginannya yang satu ini yang tidak bisa digantikan dengan yang lainnya kecuali dengan melampiaskan syahwatnya dan ada dua pilihan halal haram kalau tidak kita arahkan dengan yang benar maka terjadilah satu bencana besar kepada anak anak terjatuh kepada hinanya perzinaan Masya Allah. Di sini harus benar-benar kita mendidik anak. Di saat anak mulai dewasa, anak mulai bisa, anak mulai ada kecenderungan dengan lawan jenis. Dulu pernah kita singgung, tolong ibu, bapak harus perhatian, cermat kepada anak. Tidak cukup menyerahkan anak kepada seorang guru, pesantren, madrasah, atau sekolahan. Tidak cukup, tapi di rumah ibu harus cermat, bapak harus cermat. Masih ingat kaidah bahwasanya paksalah putra-putri Anda dengan cara mereka tidak merasa terpaksa kecerdasan seorang tua di dalam mengarahkan dipaksa seorang anak untuk mengikuti keinginan orang tua tapi dengan cara tidak terpaksa dibiasakan dari awal misalnya kalau ada orang pengen punya anak jadi dokter jangan dibiarkan dari kecil dia senengnya olahraga atau apa tak taunya setelah tamat SMA suruh masuk ke dokteran berat kalau kita menginginkan anak kita jadi dokter dari awal sudah kita sering beri buku-buku bacaan ilmu kedokteran, diberikan cerita tentang pentingnya membantu orang dengan ilmu kedokteran, pentingnya ilmu kesehatan di SMP masuk SMA. Nah, di situ ada rasa rindu. Padahal itu maknanya orang tua memaksa agar anaknya mengambil yang satu ini tapi dengan cara dia tidak terpaksa. Ini tidak pernah kita pikirkan. Ada anak mau mondok ada orang mau memondokkan anaknya tapi dari kecil tidak pernah diajak berbincang-bincang tentang pondok giliran bandel di SMA kelas 2 langsung dikeluarkan masuk ke tempatnya sang kiai kiainya yang pusing kalau memang ingin dimasukkan ke pesantren sama dengan masukkan ke dokteran dari awal sudah dikenalkan bagaimana mau jadi apa anak kamu menjadi orang yang soleh orang yang bisa membimbing orang orang baik ini kenalkan kepada orang soleh menghormati orang soleh menghormati majlis, menghadiri majlis. mulai kecil sampai umur 18 tahun tidak pernah kenal yang namanya majlis taklim setelah itu suruh mondok terpaksa anak itu kita paksa tidak berontak nanti tidak enak dikekang di pondok kayak penjara segala macam tapi kalau dari awal sudah dirindukan kepada yang mulia maka akan mulia termasuk anak dalam hal yang satu ini urusan syahwat ibu harus pandai dan cermat manusia di dalam hal ini ada dua yang pertama adalah cuek cuek jadi tidak pernah mencermati cuek di dalam mencermati anaknya terserah mau apa ah, wajar itu kayaknya jangan dianggap itu adalah wajar wajar secara manusiawi wajar secara mani pergantian masa pubertas masa uh, pancaroba wajar semua orang akan melalui itu dari sisi, sisi itu wajar tetapi kita tidak boleh menganggap itu wajar yang tidak perlu kita cermati ini wajar ya harus cermati ini yang pertama orang cuek ibu harus pandai dan cermat tolong kalau putri anda kalau sudah rajin di depan cermin mencet-mencet jerawat lama di cermin sisirannya bolak balik bolak balik hati-hati bu itu harus paham bahasanya anak kita saat itu sudah ini contoh saja anak kita sudah mulai senang dengan lawan jenis baik lawan jenis ini tujuan pasti mau tidak mau dia akan menuju ke situ bagaimana kita arahkan jalannya yang benar Makanya kita berbicara dengan anak yang mulai akil balik tentang kriteria calon pasangan itu penting. Tidak apa-apa anak masih umur 12, 13 kalau dia mulai senang dengan pasangan. Saat ini para ibu harus pandai dan cerdas bicara, "Nak, umurmu berapa, Nak?" 12. Berarti kamu menikah kira-kira berapa tahun lagi, Nak? No, no, no, no belum, Mak. tidak, kamu nanti kan pasti menikah. Diam dia baru. Jadi nanti kalau kamu menikah, Nak ya, kamu harus cari orang yang pokoknya serajin sholat yang pokoknya baik sama mama baik sama ibu punya baik sama umi baik pokoknya diberi makna kriteria seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terus ditanamkan di benak mereka harus tanggap kita dengan yang demikian ini kalau tidak dibiarkan dia di luar di sekolah dikirimi surat sama temennya dikirimi SMS sama temennya sehingga dia akan tergoda tiba-tiba mencintai orang yang orang tuanya tidak suka lah inilah yang menjadikan sebab kenapa kadang orang tua tidak menyetujui pernikahan sang anak orang tuanya sendiri salah mendidik anak kalau orang tua benar mendidik anak tidak pernah menemukan problem tapi ini anaknya sudah punya kesukaan, kecintaan kepada orang yang sesuai dengan hawa nafsunya, bukan sesuai dengan kriterianya Rasulullah, bukan sesuai dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil agamanya dahulu. Boleh kau pilih yang cantik, boleh kau pilih yang tampan, boleh kau pilih yang kaya, boleh kau pilih yang bagaimana, tapi ingat agama nomor satu. Nah ini selalu kita tawarkan di anak-anak, kita hadirkan di benak sang anak-anak di saat anak mulai dewasa itu kalau dia ketemu misalnya putri kita kok ketemu dengan laki-laki laki-laki itu menggoda dia nggak akan tergoda sholatnya nggak pernah percuma sebelum dan di jauh-jauh tapi kalau sudah terlanjur seneng mohon maaf ini kalau sudah terlanjur seneng bener-bener gula jawa rasa coklat tuh kalaupun dinasehati pertama sadar dia akan tidak sholat nak iya saya tahu ma apalagi dia akan begini iya ma nah sudah iya iya ya sudah lah nak kalau gitu kamu tidak usah dengan dia apa jawabnya ma kan Allah maha kuasa semuanya kan bisa berubah kan hmm, kan ini paling susah sudah kalimat semuanya Allah kan pasti bisa merubah ini sebetulnya dia nuruti hawa nafsunya ini rata-rata kejadian kasus bahkan kadang-kadang laki-laki itu benar-benar tidak pantas untuk menjadi pasangannya tapi karena dia sudah dikuasai oleh rasa cinta yang salah tadi maka lihat orang tua pun repot lebih baik lari kadang-kadang naudzubillah dan masih banyak orang tua tersiksa gara-gara dia salah mendidik jangan serta-merta disalahkan sang anak jika anak membangkang kepada anda tapi bagaimana anda mendidik anak ada lagi gimana tidak pusing anaknya itu kalau didatangi laki-laki malah ditinggal pergi kayak barang dagangan murahan tuh tidak tidak boleh kita jadikan rumah kita rumah wibawa tidak boleh ada laki-laki datang ke rumah kita kalau kita punya anak perempuan kalau kita anak laki-laki kita jadikan bagaimana teman-teman putrinya datang ke rumah kita itu mikir berkali-kali kita jadikan rumah kita rumah wibawa keluarga kita keluarga wibawa dan ini bukan ruganya kiai saja semua orang bisa membuat yang demikian ini harus ada undang-undangnya Rasulullah kita hidupkan di rumah kita tiga orang yang tidak bisa masuk surga dan tidak akan mencium bau surga yang pertama orang yang durhaka kepada orang tua yang kedua adayuth orang yang tidak pernah punya cemburu kepada anak-anaknya punya anak perempuan didatangi oleh anak laki-laki karena dia punya mobil barangkali anaknya kiai wah kadang-kadang anaknya kiai itu eh malah ditinggal sama bapaknya bapaknya tuh di WC nggak keluar-keluar tuh ngerokok lama memberi kesempatan anakku biar ngobrol bebas-bebasnya Tunggu neraka paling dalam hina itu bapak Insya Allah di sini tidak ada orang hina dan dungu seperti yang kami sebutkan baik semuanya orang punya cemburu kadang-kadang disodor-sodor kena itu loh pacarmu nak ah, ini musibah ada ibu-ibu yang menganggap anak itu kayak barang dagangan murah ketahuilah anak anda adalah lebih mulia daripada permata apakah anda tidak pernah menghayal punya permata coba kalau anda punya permata sebab tidak semuanya punya permata kan berhayallah anda punya permata harganya 500 juta oh, oh, oh, oh, oh. di mana anda menyimpannya di pinggir jalan tidak anda akan kunci di dalam peti petinya masuk ke lemari lemari yang dikunci setelah itu taruh di kamar kamarnya itu kunci setelah itu pintu rumahnya dikunci gerbangnya dikunci anda baru pergi titip sama pembantu bu mbok kalau ada tamu sudah tidak usah dimasukin ah, kan permata tapi kenapa anak kita jadi rendah dari permata siapa saja boleh keluar masuk seenak-enaknya kalau ada orang meletakkan permata yang harga satu miliar ditaruh di pinggir jalan atau ditaruh di pagar kira-kira orang apa itu Ki? gila bener ya itu yang ngomong dasar jadi kalau ada permata harga satu miliar digantung di pinggir pager itu namanya ki gila apakah anak kita lebih rendah dari permata wahai para ibu ini kadang tidak pernah kita pikirkan anaknya disodor-sodorkan pacaran itu musibah di akhir zaman dengan bahasa dikemas ta'aruf oh hebat kalau ta'aruf boleh isinya sama Sudahlah jauhkan anak kita. Bagaimana mungkinkah kita menjauhkan anak kita dari pacaran? Mungkin dengan ketegasan Anda di dalam mendidik, tapi dengan cara yang bagus. Kita arahkan kriteria. Kriteria ini penting, mahamkan kriteria. Nak, yang kau nikahi adalah semacam ini. Ini pendidikan yang paling berat di sini ini. Barang orang banyak orang lupa lalai. Nah, kalau Anda tidak pernah membuka omongan, Anda tidak usah ragu sebagai orang tua berbicara kepada anak tentang lawan jenisnya bukan disodorkan berbicara nak kalau kamu nanti mempunyai istri dengan anak laki-laki kamu harus bisa mencari istri yang begini karena apa istrimu itu wakilmu kamu akan pergi anak-anakmu kau titipkan kepada harus yang baik yang begini tertanam kriteria tertanam makna di dalam hatinya kalau digoda oleh perempuan tidak bakal mau secantik apapun ah, akhlaknya nggak bener ngapain saya nikah dengan dia memangnya anak saya mau belajar dengan dia ya bisa tapi kalau tidak pernah memahami makna kriteria ini tidak pernah mengetahui ketentuan-ketentuan seperti apa istrinya maka tiba-tiba jatuh cinta di pinggir jalan di tempat konser di sekolahan apalagi sekolahan sangat saat ini benar-benar tempat yang paling membahayakan dulu menganggap orang sekolah itu adalah keselamatan kalau anda tidak pernah membicarakan tentang lawan jenis kepada putra-putri Anda sadarilah bahwa putra-putri Anda di luar sana membicarakannya. Ayo. Dia dengan temannya, "Eh, pacar lu siapa? Pacarmu siapa? Tuh tuh, naksir kamu kemarin salah meluluk tuh, setan tuh." Ini iblis kelihatannya manusia. Itu yang merusak. Kalau sudah pacaran, kamu apain tuh? Sudah pergi kemana aja? Ya, kampungan. Oh, mulai ini gara-gara ini. Orang tua harus cerdas di sini. Sadarlah, tobatlah kepada Allah jika ada yang hadir di tempat ini tidak pernah menyadari pentingnya amanat dari Allah. Dayus, orang yang tidak pernah punya cemburu kepada anak-anaknya, dia akan di dasar neraka jahanam, bukan neraka. Dasarnya neraka jahanam. Ini amanat putra-putri. Kita harus bisa menangis di saat kita salah mendidik anak-anak kita baik anak kita jadi bukan dengan cara menyodorkan kepada laki-laki kadang-kadang malah nih tuh tuh pacarmu tuh tuh ya datang naksir kamu tuh cocok kamu dengan dia ini orang tua dungu itu cobalah sebab selawan jenis ini selagi belum ada kobil tuh setan yang berbicara menghantarkan ke haram lebih ganas dari serigala serigala itu kalau memakan mangsa mati paling tidak tapi kalau ini manusia melakukan zina mengantarkan ke neraka lebih ganas dari serigala adakah orang setiap hari berkata no ini lo kalung saya bermata yang pengen lihat tuh tempatnya adalah di lemari ini siapa yang mau tidak ada tapi putri kita, masya Allah, anakku sekolah di sana loh ya, ini nomor teleponnya. Kapan-kapan kalau lewat mampir ya. Aduh, ya Allah bu. Para bapak, subhanallah, pendidikan di sini ini sangat penting. Masalah pendidikan anak tolong diperhatikan. Jadi kalau kita mendidik anak sudah mulai dewasa tadi, komunikasi bu. Bukan dijorokkan untuk mencari laki-laki, tidak Dikasih komunikasi itu sambil kita itu mengerem agar tidak buru-buru mencintai sampai pada waktunya nanti kita nikahkan gampang dia bisa mencintai pasangannya dengan sepenuh hati, bukan hatinya terbagi. Alangkah banyaknya orang terlanjur mencintai yang di sana, menikahnya yang di sini. Maka di sini disiasakan membicarakan tentang calon pasangan. Umur tidak penting. Sebab apa? Wahai para bapak dan ibu, lihatlah anak-anak anda yang sudah mulai akil balik atau yang sudah masuki masa pubertas dan ke atas. Lihatlah anak anda, yani jangan lihat anak anda sebagai anak saja. Tapi ingat anakmu itu juga seorang wanita atau seorang laki-laki yang punya kebutuhan yang khusus yang tidak bisa diwakilkan kepada orang tuanya. Ada orang tetap menganggap anak kecil, masih kecil, 18 tahun kecil? Innalillah 20 tahun kecil terus gedenya umur berapa sampai ini termasuk kesalahan gara-gara ngejar karir nak kapan kamu nikah nak ya kau kan ya, kamu sekolah dulu nak ya kuliah tiba-tiba sang anak kok ngomong pak abah kalau kuliah kayaknya berat saya harus nikah dulu Hah? bikin malu saja itu anak-anak paman kamu semuanya sudah pada selesai sarjana S1 ada yang S2 kamu baru tamat SMA mau nikah enggak kuliah dulu baik malu setelah itu anak waktu ngomong mau menikah orang tuanya tidak menyambut setelah malu diam-diam sudah punya pacar na'udzubillah dia pengen menyelesaikan kuliahnya maka berhasillah dia menjadi sarjana ekonomi plus pezina Allah jangan disalahkan sang anak orang tua menikah nah ini menghantarkan menikah Kalau, kalau anda punya prinsip saya pengen menikahnya anak saya setelah ini mulai saat ini anda harus benar-benar menghantarkan mereka bukan dibiarkan menghantarkan itu mengawal misalnya anda punya target minimal anakku menikah umur 22 atau 20 atau 25 boleh antarkan ke sana tapi selamat kalau tidak nikahkan biar selamat dan caranya, caranya ya adalah diantaranya hadirkan makna pemahaman terhadap kriteria kalau sudah benar tidak apa-apa kalau tidak dia akan mundur sendiri sebab benar kalau sudah orang senang itu hitam dibilang putih ya pokoknya semuanya baik tidak sholat dikatakan rajin sholat sering bohong sama orang tuanya hanya untuk membela pasangannya dan alangkah banyaknya seorang anak durhaka yang luar biasa kepada pasangannya gara-gara cinta eh, berdurhaka kepada orang tua membela pasangannya gara-gara cinta ibunya yang merawat 20 tahun dilupakan gara-gara pasangannya yang dikenal satu tahun banyak ngomong sama ibunya dia mah baik mah baik tapi mama tidak seneng tapi baik kalau tidak bisa tidak mau mending pergi lihat kurang ajar ndak baru kenal enam bulan tuh ibunya yang merawat menceboi ini mulai kecil dilupakan gara-gara hawa nafsu bukan cinta itu Baik, ayo kita hantarkan anak kita, pendidikan anak ini penting. Amanah di mana? Adayut. Ibu yang jorok-jorokkan putrinya untuk pacaran, ketahuilah Bu, jangan menganggap Anda punya sujud bisa menyelamatkan Anda. Ngajinya berbulan-bulan, bertahun-tahun di sini akan hilang karena Anda membiarkan melalaikan amanat Allah Subhanahu wa taala. Allah. Wahai para bapak, jika anda menghantarkan putri anda ke tempat sekolah itu itu lebih bagus daripada anda sholat dan itikaf di dalam masjid ini orang menganggap ibadah itu hanya sholat sujud rukuk anaknya pergi kemana dibiarkan kadang-kadang dititipkan sama temennya tuh sudah bareng aja tuh lumayan bareng saja sana nggak apa-apa nggak apa-apa sehari nggak apa-apa dua kali bagaimana nggak apa-apa tiga kali obrolan bermacam-macam ada anak perempuannya dititipkan anak teman laki-lakinya dan banyak hitung-hitung nggak bayar angkot subhanallah anak kita senilai uang 2000 untuk ganti ongkos angkot anda tinggalkan sholat sunat duha kalau memang tidak bisa ya padahal masih bisa lebih baik ngantar kena anak muliakan anak putri anda dimuliakan ini kadang orang lalai pengennya pokoknya anakku pengen soleh doanya pengen soleh soleh soleh soleh soleh soleh soleh soleh soleh soleh tapi subhanallah tidak pernah peduli tentang anaknya secara sesungguhnya jadi ibu pertama diajak komunikasi gak apa-apa bu anda dengan anak kecil diajak komunikasi mulai akil balik diajak memahami makna kriteria lah kemudian nanti kalau sudah mulai kok dia ada pelanggaran kok sudah terlanjur senang ini ada cara lagi tidak langsung gak boleh gak boleh keluar rumah gak boleh sekolah berontak dia harus lebih lembut anda menangani mereka Jangan sampai pacarnya terlihat santun, Anda terlihat serem kayak Dracula. Anda salah, di saat Anda menemukan putri Anda sudah mulai melanggar, sudah kena panah asmara, maka saat itu Anda harus lebih hebat, lembut, lebih indah di rumah. Sampai dia tuh mau melanggar, Anda tidak berani. Kadang-kadang orang tua tidak kuat, kadang-kadang dengar pengajian langsung ditempeleng, dimusuhi, di ini. Oh, bapakku jahat. Tatanya pacar, bukan pacar itu. Ya, kalau pacar ya setan yang menggodanya itu ya itunya lebih lembut nggak apa-apa insya Allah saya akan lindungi kamu tak khawatir oh malah jauh dari orang tuanya dia orang tuanya membentak orang tuanya jadi kalau tiba-tiba kita mempunyai anak-anak kita yang sudah terjerumus di dalam cinta yang haram ini mencintai sebelum pernikahan maka ketahuilah kita menariknya harus dengan cara yang halus ibaratnya panah harus sudah nancep kalau ditarik kalau tidak bisa lepas balik tambah tajam tambah dalam itu nanti susah ini kita harus perhatikan pendidikan anak sampai di sini ini penting luar biasa banyak terjadi anak berzinaan kita menemukan problem orang anaknya zina anaknya ini bahkan ada orang ah, Masya Allah luar biasa keteledoran orang tua di dalam mendidik anak dan ini urusannya bukan saja urusan dengan di dalam rumah dengan orang yang sering keluar masuk di rumah kita ini harus juga kita perhatikan tidak cukup makanya berkhus tidak cukup kita itu mengatakan pokoknya anak saya sudah mondok belum tentu sebab itu yang namanya hati ada sangkut pautnya dengan hawa nafsu ada sangkut pautnya dengan yang namanya nafsu ingin melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena hawa nafsunya itu jadi inilah yang perlu ya kita hadirkan di dalam mukaddimah pembacaan kitab hikamnya Ibn Atha'il As-Sakandari bahwa mendidik anak di saat seperti ini perlu yaitu dengan cara sering kita bicara mereka kepada mereka tentang kriteria calon pasangan dan sebagainya jangan dibiarkan begitu saja pendidikan seks perlu di saat ini tapi bukan pendidikan seks ala orang-orang yang tidak kenal Allah pendidikan seks kepada anak-anak tidak harus melihat film-film kotor tidak diberikan makna hubungan persenggamaan suami istri itu adalah tujuannya untuk punya anak yang soleh tahu tujuannya nggak akan zina masa ada orang melakukan zina niat punya ingin punya anak soleh gak ada itu anak yang soleh, anak yang bisa mengabdi kepadamu, anak yang diridhai oleh Allah. Nah, itu saja sudah paham, nggak mungkin dia melakukan berzinaan Karena kalau melakukan zina akan punya anak tidak akan soleh itu nanti. Ngeri. Maka di sini perlu hati-hati mendidik anak di saat mereka punya hawa nafsu ini. Lain dengan anak yang sebelumnya. Di sini bisa berontak dan kemudian di samping kita berbicara tentang kriteria ya kriteria tentang syarat ya kalau dalam Islam Nabi Muhammad menyebutkan tungkahul mar'atu li arba'in nikailah menikahi tungkahul seorang wanita dinikahi karena empat hal satu karena kecantikannya kedua karena hartanya limanya wali hasad ya hasad itu watak karakter dan sifat yang keempat adalah agamanya pertama adalah kecantikan memang biasanya orang kagum dengan ini yang pertama makanya oleh Rasulullah disebut yang pertama ini termasuk cerdasnya takbirnya ungkapan Rasulullah orang tuh kalau menikah biasanya yang pertama dilihat apa gantengnya dulu atau cantiknya dulu sebelum melihat mengintip rekeningnya hmm. sawahnya ada berapa bau atau berapa meni biasanya kelihatan cantiknya dulu baru setelah itu rumahnya gede atau kecil setelah itu perusahaannya apa ini wajar orang melihat di sini baru setelah itu baru ini ke tingkatan yang ketiga orangnya gimana sabar atau nggak sabar nah ini hasabiha eh urusan agama ini biasa ditinggal makanya ada Rasulullah sengaja ditaruh di belakang urusan agama nanti tapi oleh Rasul dibalik fatfar bidati dini taribat yadak ini urusan agama ini orang tua tanggung jawab benar agama dahulukan agama didahulukan maka inilah harus kita memberikan pengarahan kepada anak di saat anak menjelang dewasa ini pembahasannya sebetulnya pembahasan yang panjang. Ini sudah kita cukupkan dalam salah satu pengajian kita membina keharmonian, memilih pasangan. Di dalam memilih pasangan ini caranya seperti apa. Nah, jadi mendidik anak seperti itu penting. Biasa, biasakan berbicara, Bu. Jangan biarkan. Jadi jadikan anak kita itu terbuka dengan orang tua dia bisa ngomong ma, aku kok seneng kepada orang itu biarkan tanggapi dia itu karena manusia normal makanya tiba-tiba ngomong ma kalau saya ketemu laki-laki itu kok berdebar-debar hatiku ma, dipegang tangannya karena dede atau teteh wanita sempurna wanita bener pasti dengan laki-laki itu senang tapi dede harus pikir bahwasanya laki-laki yang boleh menyentuhmu adalah hanya suamimu laki-laki yang bisa menyentuhmu hanya orang yang halal dan suamimu adalah orang yang harus begini begini digoda mundur ada tidak getar lagi nanti orang tua jangan cuek pokoknya kalau ada tanda-tanda jangan cuek jangan jangan segan-segan membolak-balik kertasnya anak-anak kita buku-buku agenda anak kita orang tua kadang-kadang begitu karena masalah privasi privasi anak-anak bu kalau sudah ada anak HP-nya dikunci hati-hati itu mau apa anda membelikan HP termasuk mohon maaf kita sebenarnya pengen langsung mengatakan hati-hati dengan anak HP itu adalah baridu syaitan pak posnya setan itu adalah HP cuman barangkali sebagian orang berat tapi ingat alasannya untuk komunikasi dengan orang tuanya eh orang tuanya dapat SMS sehari dua kali tak taunya yang 15 tidak tahu dengan siapa orang tuanya nomor nanti nah ini SMS surat menyurat dan sebagainya Masya Allah ini yang harus kita perhatikan bahwa mendidik anak kita harus cermat perhatian, peduli, ngerti, tanggap orang tua, jangan biarkan jangan cuek, buka bukunya agendanya apa kalau ada agenda yang mencurigakan jangan langsung congok nak kamu begini nak tidak bu, cukup anda faham barangkali ada kalimat anak putri kita menyebut seorang laki-laki engkau sungguh begini kok buat sair-sair seperti itu kok puisi-puisinya aneh ya maklumlah karena tidak pernah hadir di majelis jadi puisinya bukan sanjungan ke Rasulullah ya puisinya ke ini ibu faham nggak usah dipergoki nanti berontak dia bu tutup lagi ibu besok bicara yang halus nak nah tanggap pokoknya kalau nanti kamu punya pasangan nak ya yang begini yang suami yang anu terus diajak pengenal tapi bukan disodorkan kepada orang Nah itu calon belum tentu dia nanti jadi sampai menunda waktu pada nak pada akhirnya nanti anak kita dipinang oleh seseorang yang diinginkan atau yang kita inginkan dan orang itu mempunyai sifat dan kriteria yang sesuai dengan keinginan kita jangan dibiarkan jadi diantaranya adalah untuk menghindari pacaran komunikasi itu kalau sudah pacaran bu ibu yang susah percaya atau tidak subhanallah pacaran adalah ibu yang susah ustadz yang susah bohong kepada ibu, bohong kepada orang tua, bohong kepada guru. Kalau sudah orang bohong kepada orang tua, tidak akan bahagia sepanjang hidupnya. Durhaka kepada orang tua. Ini dalam pembahasan kita buku masalah berbakti kepada orang tua. Ini biasanya juga karena pernikahan. Sengsaranya hidup ini karena biasanya begitu. Orang tua tidak akan bahagia, tidak akan bahagia, tidak akan bahagia orang yang meracut rumah tangga dengan durhaka ke orang tua kalau tidak segera tobat mungkin diantara kita ada yang dulu merontak karena ikut pergaulan yang gak benar lalu gimana saat ini ayo mengabdi yang benar kepada orang tua orang tua orang tua bahkan orang tua yang kafir sekalipun orang tua kafir tidak sujud tuh orang tua yang kafir dan dia tidak pernah sujud kita tidak boleh berbuat kasar dengan orang tua Bagaimana jika dia adalah sholat dengan kita Makanya biasanya pernikahan ini akan kita sebutkan sebab durhaka kepada orang tua diantaranya pernikahan. Seorang suami yang terlalu mementingkan istrinya sehingga kadang-kadang lengah orang tuanya tersakiti. Seorang istri terlalu muliakan sang suami sampai kurang ajar kepada orang tua padahal ingat rumus yang pernah kita hadirkan jadikan pernikahan anda itu untuk sarana membantu pasangan anda untuk berbakti kepada orang tuanya maksudnya maknanya begini jadikan suamimu itu wahai para ibu semakin baik dengan bapak ibunya dan jadikanlah wahai para suami istrimu semakin baik kepada bapak ibunya tidak akan bahagia Nah ini kalau sudah menikahnya dengan cara berpacaran ibu tidak lega, ibu tidak suka musibah Baik, ini. Jadi tadi yang kami maksudkan mendidik ini adalah untuk menggiring anak kita, membawa anak kita agar anak kita itu tidak terjerumus pada cinta yang haram sehingga anak kita bisa nyaman terus tidak akan bohong bu, bu dibohongin bu kalau sudah anak kita pacar bohongin mau kemana makna moles ekstrakurikuler pelajaran tambahan macem-macem yang laki-laki yang biasa traktir giliran kontraktir pacarnya bingung cari duit di mana kalau nggak ngambil duitnya orang tua pembohong ada uang tambahan di sekolahan nggak ada baiknya pokoknya pemborosan waktu pemborosan pikiran gimana bisa cerdas membaca ini eh, titit SMS baca dua baris titit SMS nah di dunianya nggak dapat di yang bakal sengsara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tolong ini diperhatikan yang punya putra putri diperhatikan hati-hati itu aman dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang punya pendidikan, yang punya lembaga pendidikan, para pesantren, pesantren yang punya sekolahan. Utamakan masalah yang ini Bagaimana memahamkan anak-anak untuk memahami makna kriteria Jangan sampai di sekolahnya ada anak pacaran dibiarkan saja Ustadznya macarin kadang-kadang musibah ini Allah Jangan anda senang punya madrasah sekolahnya gede tapi anda tidak peduli masalah ini. Karena ini mukotimah nanti bisa dia berduaan di luar sekolahan. Oh, masya Allah. Jadi sekarang ada sekolah itu media untuk cari pasangan yang haram. Jadi di sekolahan di bangku sekolah waktu istirahat minum bareng keluarnya hari malam minggu melakukan zina. Allah. Ini orang tua di rumah harus cermat cerdas. Ya, baik kita ajak komunikasi anak kita dengan cara yang benar untuk mendidik anak. Jadi ya, ini tadi kalau bicara tentang anak yang sudah menjelang dewasa, ini lebih panjang nanti insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Komunikasi yang baik. Terus komunikasi tidak ada hentinya sampai anak itu kita nikahkan. Baik, ini saja kita akan lanjutkan pembacaan kitab Al-Hikamnya Ibn Athaillah Sakandari hikmah yang ke Nah, kebetulan hikmah ini ada hubungannya dengan masalah ini nanti kita sambungkan sekaligus. Hikmah al hikmah thalithatu wal arba'un. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin al-anqal. La tashab. Jangan berteman man la yunhiduka haluhu orang yang hal hal itu apa kita sebutkan orang yang halnya keadaannya keadaan apa nanti kita jelaskan supaya kita beri biasanya seperti biasa kita maknai dahulu baru nanti maksudnya jangan berteman dengan orang yang keadaannya itu tidak membangkitkan engkau untuk dekat kepada Allah dan omongannya tidak menunjukkan engkau kepada Allah. Ini bicara tentang teman. Begitu pentingnya orang mencari teman. Ada orang mengatakan saya ingin bertobat. Saya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi harus ditindaklanjuti Bagaimana agar saya bisa beristiqomah di dalam bertobat melakukan kebaikan? Yang paling penting ternyata dan paling utama adalah cari teman. Sehingga kalau ada orang melakukan satu kemaksiatan besar di satu tempat hijrah. Karena bisa saja tempatmu itu, lingkunganmu itulah yang menjerumuskan kalian. Hijrah ke tempat lain agar selamat jadi teman ini luar biasa sangat penting. Dia yang akan membantu kita. Makanya jangan berteman kepada orang kecuali hal. Hal itu apa? Ada makal omongan. Omongan seseorang, selain omongan itu hal, akhlaknya, wataknya, sifat-sifatnya, keadaan selain yang diomongkan itu hal. Jadi omongan maka Imam Ghazali di dalam hidayatul Hidayah mengatakan kalau mau berdakwah lisanul hal afsah min lisanil maqal. Halmu itu lebih cer, lebih fasih daripada omonganmu. Orang banyak ngomong tapi tidak pernah ngamalkan, tidak didengar oleh orang. Guru agama, wah ngomong agama, buat, tapi nggak pernah sholat duha. Anak-anak sholat duha semuanya ya, wasnya. Eh, tidak pernah ngasih contoh. Siapa yang mau dengar? tapi ini guru matematik ya Allah mendengar teng istirahat jam 9 langsung ke musola melakukan sholat duha Allah nggak pernah ngomong dia Hah? guru matematik tersentuh orang ya Allah itu guru matematik saja rajin sholat duha niru tuh jadi hal itu selain yang anda ucapkan kalau hal itu perilaku anda sifat-sifat yang tersembunyi di dalam hati anda tidak adanya kedengkian, bersihnya hati, itu memancar kepada orang yang berada di sekitarnya. Makanya duduk dengan orang soleh itu ada. Sampai dikatakan kok idah kalau duduk dengan orang soleh 40 hari itu akan ke bawah-bawah itu. Sifatnya dan wataknya akan ke bawah. Tapi duduk sama orang jahat ya, ke bawah nanti juga kejahatannya. Jadi lingkungan ini sangat menentukan. Makanya jangan sampai engkau berteman dengan orang yang tidak bisa mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. dosa juga begitu gara-gara temen, guyonan mula-mula sih rajin sholat jamaah atau ibadah zikir puasa kata temennya, sekali-kali dong ayo kadang-kadang ngeremehkan kita kan jarang bertemu kalau sholat mas setiap hari ada kan Coba cobalah pikirkan masa saya datang kamu sibuk-sibuk mulai ke bawah pelan-pelan demi sedikit demi sedikit ini temen. Jadi teman ini sangat punya pengaruh besar merusak kalau dia tidak baik. Kalau baik mempengaruhi. Dan pengaruhnya itu ada pengaruh dohir, pengaruh batin. Ini janji Rasulullah menyebutkan dalam banyak riwayat bahasanya ada orang mukmin itu ada nur di dalam hatinya yang bisa mempengaruhi di sekitarnya itu. Jadi kalau duduk sama orang soleh nanti akan ketur, ke, ke, mendapatkan nur cahayanya orang mukmin ini. Bahkan disebutkan juga malaikat-malaikat akan membawa rahmat kepadanya dan kepada orang yang berada di sekitarnya. Begitu saja juga kalau orang itu fajir, nggak sholat di rumah kita menjadi panas rumah kita. Nggak pernah puasa, naudzubillah. Pezina, huh? Ngerikan, mengerikan. Wat, wattaku fitnatan. Allah Subhanahu wa taala menyebut wattaku fitnatan, takutlah kalian kepada fitnah. Kemaksiatan, kedzaliman. La tusibanna alladzina dhalamu minkum khasatan yang tidak akan menimpa kepada orang yang melakukan saja kalau di rumah kita ada orang yang tidak sholat hati-hati kalau ketimpa musibah bukan dia saja siapa yang bersama dengannya siapa yang menemaninya maka rugi kalau anda berteman dengan orang yang tidak baik ini membahayakan berteman dengan orang yang tidak baik. Tapi kalau kita berteman berteman dengan orang yang baik, subhanallah. Kita mula-mula malas sholat, eh diajak sholat. Kita salah diingatkan penting anda memilih pasangan jangan hanya yang penting senang oh tidak keselamatan kita di akhirat harus kita utamakan duduk dengan siapa berteman dengan siapa kerja dengan siapa ini semua ada maknanya untuk mencari keselamatan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah tidak peduli dengan siapa ia berteman maka masuk musibah at-tabi'ah itu tasrikut tabi'ah tabi'ah mata karakter itu nyuri orang ngentekin syariah ngentekin syariah guyonan tentang syariat Nabi Muhammad ya ikut-ikut guyonan ngentengin sholat, ngentengin itulah akhirnya menjadi kayak budaya dulu tuh lihat laki-laki dengan perempuan di bangku sekolah tuh jajar itu sudah ditepui tangan sudah lari malu tuh ya waktu di bangku sekolah di SD zaman dulu itu kan laki-laki sendiri perempuan sendiri itu hanya jajar tuh ditepuk itu sudah malu tapi sekarang anak-anak kecil SD kelas 6 sudah gonceng kan itu Lah itu dilihat oleh orang di sampingnya. Niru, niru, niru, niru, niru, niru. Lah itu karena pertemanan yang salah. Jadi kita harus mencari teman yang baik. Lah teman itu ada yang teman memang kita tidak bisa memilih oleh Allah. Diberi seperti itu. Ada teman yang kita punya kadar atau kesempatan untuk bisa memilih. Teman yang tidak bisa kita untuk memilih adalah orang tua maka di sini kita punya tanggung jawab besar ya orang tua kan tidak bisa memilih ya ya sudah kita dilahirkan oleh orang tua maka di sini ada kaidahnya sendiri tadi kita sebutin kita singgung kaidah dengan orang tua seperti apa apapun bentuknya orang tua itu sebelum anda berbuat baik beliau sudah berjuang untuk anda ini harus kita pahami makanya luar biasa ini doa itu. mungkin bisa dilihat di sini durhaka ke orang tua ngeri ada teman yang kita punya diberi oleh Allah kesempatan untuk memilih dengan akal kita bertetangga tetangga kan bisa milih ya di mana anda akan tinggal rumah mana yang harus anda beli anda bisa memilih di antaranya tadi yang kita sebut pasangan Memang benar Allah yang menentukan tujuh jodohmu, tuh suamimu, tuh istrimu. Tapi di sini Allah juga memberikan kesempatan kita untuk memilih bahasa manusia kesempatan pada hakikatnya tidak ada di situ cuman Allah memberikan kepada kita yaitu istilahnya ikhtiar Allah menghendaki kita untuk memilih dan sesuai dengan pilih kita itulah kehendak Allah dan Allah berkehendak kita memilih bukan berarti Allah bisa kita lawan oh tidak jadi dengan akal Allah berikan kepada kita akal kita dengan akal kita kemudian kita bisa melihat lalu dengan hati kita lalu kita berkeinginan memilih itu manhajnya ahli sunnah wal jamaah asyariyah dengan istilah kasab Allah menghendaki engkau berkehendak lah dengan kehendak yang Allah kehendaki Allah menghendaki anda berkehendak lalu anda menginginkan lah inilah gunakan dengan akal untuk milih milih istri yang seperti ini milih istri yang semacam ini milih suami yang semacam ini ini adalah memilih jangan salah pilih pokoknya masih selamat kalau belum ada hawa nafsu kalau sudah ada hawa nafsu susah kadang kita bicara dengan adik-adik ini adik-adik yang masih single masih ini adik-adik putra jujur akal sehat nah, ini dijawab langsung diangkat suaranya anda seorang wanita di hadapan anda ada dua calon laki-laki yang mau melamar anda ganteng-ganteng sama-sama ganteng dan ganteng dua-duanya ganteng pinter-pinter Allah rankingnya tuh satu satu satu satu sampai bingung sekolahnya itu kaya-kaya waktu dicek kebetulan rekeningnya bapaknya 2 miliar anaknya sama 1 miliar nah, nah, jadi sama pokoknya kaya-kaya kayanya sama, gantengnya sama, pinternya sama cuman bedanya yang satu itu bahasa kita playboy seneng pacaran sana sini atau pernah pacaran lah kemudian kalau ngelihat perempuan tuh jelalatan tapi yang kedua Masya Allah dia menjaga kalau ngelihat perempuan kalau masalah sholat ahli sholat semuanya cuman bedanya di sini coba pilih mana adik putri yang kedua nah ini akal sehat yang kedua ini adik-adik putra kami tahu ya orang ganteng tuh ya <laughs> jadi karena itu sama ini ada adik putra kami adik-adik yang masih bujang-bujang ini ada dua putri cantik-cantik tuh kalau jadi ratu kecantikan sudah bisa itu duanya cantik-cantik kaya-kaya pinter-pinter tapi yang pertama itu kalau melihat laki-laki Eh, SMS-annya tidak henti itu kalau lihat laki-laki Masya Allah belajar oh, jelalatan ah, laki-laki tuh oh, oh, oh, oh. tapi yang satu Masya Allah wanita ini kalau lihat laki-laki kalau ngomong pun selalu membuang wajahnya ke, ke bumi matanya ke tanah tidak melihat langsung menatap laki-laki berusaha untuk tidak berduaan dengan laki-laki menjaga Masya Allah ayo pilih mana jujur kedua tuh lihat pilih yang kedua Eh, makanya jadilah seperti itu. Perempuan yang matanya menjaga yang ini. Lah itu teman yang perlu kita ambil tuh nanti. Nah ini, cara memilih itu seperti itu sederhana. Tapi kalau sudah dicampuri hawa nafsu, lihat. Biarpun sama orang tuanya dikasih yang lebih bagus, tetap mengatakan aku lebih senang dengan dia. Benar kata orang, dunia seluas daun kelor. Susah. Kasihan betul tuh. Manusia sejagat pilihannya hanya dia saja. Oh, dia kalau tidak dengan dia enggak mau ah kalau dan dia nih ini adalah kedunguan orang-orang yang punya cinta yang haram baik teman ini begitu pentingnya memilih teman teman itu masya Allah menentukan teman ahli sholat luar biasa teman yang baik menyelamatkan memenikah pasangan itu adalah teman yang luar biasa jangan sampai anda salah pilih teman adik-adik putri kami yang masih belum menikah adik kak putra kami yang belum menikah ingat itu karena kalau anda menikah dengan seorang wanita wahai adik-adik laki kami putra kami anda akan memilih wakil di rumah anda anda akan pergi ke tempat yang jauh siapa yang ngurusi anak-anak anda coba diingat pernahkah anda berpikir kalau anda punya anak lima tiba-tiba anda mati siapa yang merawat anak anda semoga panjang umur amin yang merawat adalah istri kita kalau istrinya nggak benar akan jadi apa anak kita bukan ngirim pahala untuk kita ngirim seksa untuk kita dan anda wahai putri-putri kami yang cantik-cantik yang solehah ini Anda menikah dengan laki-laki anda mengambil imam di rumah anda Yang bakal mengurusi urusan anda Ketahuilah Anda pun belum tentu umur panjang Semoga panjang umur Kalau seandainya mati anda punya anak lima Siapa yang mengurusi anak-anak anda Suaminya nggak kenal agama Tidak sholat semuanya Ini bagi yang belum menikah Yang sudah terlanjur salah pilih nih gimana nih aduh saya punya suami sholat enggak ngaji enggak dia ya. Allah kita kembali kepada Allah ibu rajin ngaji diniatkan besok suaminya nih, dibawa pelan-pelan ngaji yang baik baik teman yang baik lah ciri-ciri teman yang baik itu ada teman yang baik itu adalah teman yang di saat anda salah mudah mengingatkan anda anda ruki para bapak anda ruki wahai adik-adikku kalau punya istri nggak pernah mengingatkan anda tidak <laughs> ada beda dia dengan kursi dan meja kepentingan kita dengan pasangan kita adalah yang luruskan kita kalau saya salah tolong ingatkan anda wahai adik-adik putri kami kalau anda mempunyai suami tidak pernah mengingatkan di saat anda salah rugi Suami Anda hanya menginginkan jasad Anda, tidak menginginkan Anda selamat di akhirat nanti. Maka berbahagialah jika Anda mempunyai pasangan yang mengingatkan dan itu pasangan yang kita cari. Jadi kalau kamu punya pasangan tidak menghantarkan kepada Allah rugi. Anda akan terbawa terjerumus di neraka. Makanya termasuk pengkhianatan di dalam persahabatan adalah jika ada sahabat tidak pernah mengingatkan di saat kita salah. Khianat, rugi. Dia hanya senang makan bersama dengan Anda, dia hanya senang numpang di mobil Anda. Ngingetkan tuh, nikmat ngingetkan itu sebetulnya kalau Anda sadari. Coba kalau Anda punya teman karib bertahun-tahun, ya. Tiba-tiba berjalan dengan Anda. Sudah tahu di belakang di depan itu ada sumur. Dia tahu kalau sumur itu dalam. Rupanya sahabat Anda hanya melirik. Dibiarkan saja sampai Anda kecebur sumur itu. Anda marah atau tidak? Marah, betul ya? Kurang ajar kamu tidak ngingetkan saya, saya kecebur sumur sampai Anda atau anda tenang-tenang saja itu orang baik biarpun saya kecubur sumur saya dibiarkan dungu sumur masih bisa selamat ada airnya seger tapi ini di akhirat masa kita salah dibiarkan sama teman kita ini kurang ajar menyuruh saya masuk neraka bukan temanmu beli kelihatannya temen dia adalah lebih kejam dari setan dan iblis punya istri kok tidak pernah mengingatkan kalau punya suami tidak pernah mengingatkan rugi hidup anda tidak akan indah di akhirat ini cuman biasanya lemah itu kelemahan itu bukan karena apa karena kurang iman ada orang koker kalau dilihat mukul orang bisa mati itu koker ini tapi lihat istrinya salah gemeteran tuh istrinya malam-malam keluar iya mak nggak apa-apa nggak apa-apa ya, masya Allah seorang perempuan juga begitu takut siapa yang ngasih makan suamimu baru setahun nikah dengan kamu tuh yang ngasih makan dulu siapa jadi ada orang takut nih sehingga tidak punya keinginan untuk mengingatkan makanya itu bukan teman jangan punya teman yang tidak bisa membangkitkan tidak bisa membangkitkan kemuliaan tidak bisa menjadikan kau takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ruki itu bukan temanmu maka ini yang harus kita hadirkan punya teman yang baik Lantas jangan berteman kata Ibn Atta'illah Sakandari jangan berteman dengan orang yang tidak bisa menghantarkan kamu kepada kemuliaan jadi bukan teman anda kalau dia belum mengingatkan anda kemudian sisi lain subhanallah kalau anda diingatkan ketahuilah dan juga bukan teman anda kalau dia diingatkan oleh anda dia tidak mau lihat kaidah lagi ya bukan teman anda yang sesungguhnya kalau diingatkan kok masih belum mau makanya kalau anda punya istri diingatkan ma rajin sholat, mau rajin ngaji apa pak cerewet ah itu bukan temanmu tuh diajak ke surga nggak mau jadi temanmu adalah yang mengingatkan kamu di saat kamu salah. Dan di saat dia engkau ingatkan, dia pun mudah menerima Allah. Alangkah enaknya hidup ini. Persahabat yang wa ta'awanu 'alal birri. Ta'awan itu saling tolong menolong di dalam kebaikan. Dan dua penyakit ini insya, insya Allah nanti akan kita bahas lagi di dalam masalah bab nasihat menasehati. Baik ini saja insya Allah nanti kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan ini masalah sohib berteman jangan salah mencari teman jangan salah mencari kawan itu akan menjerumuskan anda ke dalam neraka Di antaranya tetangga pasangan suami istri teman kerja itu sangat mempengaruhi anda baik menjadi baik jelek jelek bahkan Nabi Muhammad sudah menjelaskan almar wa alatini khalilih kalau pengen tahu agama seseorang, suruh melihat dengan siapa ia berteman. Wallahu a'lam bishawab. kita kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama uh, dari firman eh, alamat dari Kesambi. Eh, Buya mohon tanya, apa hukumnya apabila ada seorang akhwat sebut saja remaja putri atau remaja putra yang tiba-tiba ketika kenal tahu-tahu perhatian perhatian ini lewat SMS mengingatkan misal jangan lupa sholat duha ya atau jangan lupa tahajudnya dan sebagainya Lalu yang kedua, eh, karena saya remaja masih kaya apa, bagaimana caranya agar remaja masih bisa menjaga hijab antara ikhwan dan akhwat? Sebagai contoh misalnya ketika rapat pulang itu selalu sore atau malam dan eh, mungkin terpaksa atau download ada akhwat yang rumahnya jauh maka diantar oleh bukan mahrumnya atau ikhwannya dan bagaimana dengan tukang ojek kan itu uh, eh, bukan mahrum uh, mohon penjelasannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buya dalam berteman kadang-kadang memang sulit dihindari teman-teman kita yang kadang-kadang berkarakter. Tapi suatu saat justru saya di nasihat ini kita harus memberikan hadiah pada mereka karena mereka itu secara tidak langsung ditakdirkan untuk menempa kesabaran kita, ketabahan kita, ketangguhan kita, maka kita bisa berhati-hati karena dengan bersinggungan dengan mereka. Apakah nasihat itu bisa didekatkan? Karena kalau temannya baik semua, mungkin kita juga bisa bisa apa terlena itu tapi justru mereka itu yang menempa kita terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya mau tanya lama berlangsung saya melangsungkan pernikahan yang tidak setuju dan akhirnya setelah saya tanya konsultasi dengan Ustaz Ustaz saya karena hubungan saya sudah jauh lah lama tahun akhirnya saya menjalankan nikah nikah agama dengan anjuran terusan jelas orang tua saya berlawanan dan merasa berat atau eh, apa ya tentangan lah apakah itu harus saya terangkan orang tua mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ini menanggapi dari pertanyaan yang sebelumnya banyak dari jamaah ini yang baru tahu misalkan cara masakan atau seperti apa ya. sampai akhirnya sudah mulai menikah itu bagaimana tips-tips atau langkah akhirnya bisa saling uh, eh, berjuang uh, eh, keriduan Allah Assalamualaikum wabarakatuh mungkin satu aja ibu, tidak adil memang ya tiga sama satu tapi panjang nanti lambat nih nanti ibu mah nggak ada sangkut pautnya pertanyaannya nggak bisa digabungkan satu lagi bu tidak apa-apa yang sudah terang gua angkat tangan selesai habis ini mundur sedikit nanti jadwalnya tapi tidak usah khawatir bu ada lanjutannya nanti ini belum selesai masalah mendidik anak di usia remaja ini karena berat sekali masalah ini silahkan ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buya, saya ingin menanyakan bagaimana hukum nasabnya seorang bayi perempuan yang lahir di luar pernikahan apakah nasabnya kepada laki-laki yang menjinani atau bagaimana? Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah so akhwat ya masalah akhwat orang yang punya kenalan yaitu teman-teman putrinya di saat berkenalan mungkin karena sering bertemu kemudian ada perhatian lalu perhatian itu diwujudkan dalam bentuk memberi nasihat kirim SMS bangun malam, sholat, tahajud, ngirim hadis dan sebagainya pada dasarnya memberikan nasihat boleh dari siapa kepada siapa saja tetapi ingat hawa nafsu yang ada di dalam diri anda lebih dahsyat lagi dan setan pun tidak akan membiarkan orang sholat pun di, bisa dicerumuskan tetapi jujur saja kalau ada orang misalnya kami punya seorang teman wanita dia perlu nasihat dia belum tentu perhatian dengan saya saya saja perhatian karena saya tertarik kan jangan sampai kita menggunakan hadis nabi kalimat kalimat yang mulia untuk merayu dia hawa nafsu itu lebih jahat lagi itu dengan rayuan gombal yang diucapkan dengan kalimat nanti bulan madu di awan ini lebih jahat ini Al-Quran, hadis sebetulnya maksudnya pengen menarik dia agar senang dengan dia padahal kalau kami jujur pengen membetulkan dia mengirim nasihat saya tidak harus kirim SMS sendiri teman putri atau adik saya suruh kirim SMS selesai kenapa harus saya alasannya ini perlu harus ah, belum tentu awas setan lebih dahsyat itu jadi SMS saat ini membangunkan malam dan sebagainya untuk lawan jenis lebih baik dihindari tidak ada perlunya membuat tim ya jadi tim dakwah begini boleh karena anda satu persepakatan dari akhwat majelis eh, apa uh, at-taqwa dengan ini misalnya remaja Masjid At-Taqwa mengurus satu tim untuk dakwah. Jadi kalau bisa mengingatkan tahajud tapi tidak pakai nama pribadi sudah dibangunkan bangunkan bangunkan bangunkan selesai. Tapi usah pakai pribadi, oh hati-hati. Dan Anda kalau mendapatkan SMS nasihat jangan mudah terpedaya dengan orangnya. Dengar nasihatnya sebab orang cerdas lebih hebat dalam menipu. Mungkin adik-adik yang pernah menghadiri pengajian yang lalu kita pernah cerita tentang anak cerdas Anak cerdas mah kalau menggoda orang targetnya tahun depan yang penting aku dapat. Tahun depan, tiga tahun. Ah. Ada ustadzah yang baru pulang atau ini santri ada jamaat at-taqwa ini ke orang saleh atau masjid yang lain. Ini perempuan kok baik bener nih gimana ya caranya saya dapat dengan dia? Uh, dia sering ngaji. Baik, kalau begitu saya cari nomor teleponnya. SMS Assalamualaikum ustazah, ukti yang baik, Masya Allah kami yakin kau adalah anak yang soleha sering hadir di majelis, masjid tolong saya ini anak yang gak bener tolong dinasihatin nama saya adalah ini tolong nasihati saya dibalas dia apalagi lagi semangat dakwah ya ini ada pasien nih SMS yang penting jangan sampai kamu ninggalkan sholat hadir di masjid ini karena orang cerdas balasnya tidak langsung iya insya Allah saya usahakan diam dia bertahan untuk tidak mengirim SMS lagi karena laki-laki cerdas balasnya seminggu Alhamdulillah ukti. setelah saya berusaha sholat sudah bisa saya, saya lakukan cuman subuhnya saya sering ketinggalan nah, padahal semuanya belum sholat tuh wah merasa ustadahnya tersanjung berhasil saya ya berhasil tambah lagi tahajud jangan lupa untuk meningkatkan memang akhirnya ada surat Alhamdulillah bulan kemudian satu bulan dia targetnya dua tahun nih baru dapat nih bulan kemudian ngirim SMS bukti. Alhamdulillah sholat subuhnya pun sekarang saya sudah bisa mohon petunjuk apa kira-kira untuk meningkatkan kualitas saya agar saya semakin baik itu gimana kira-kira jangan lupa sholat duha tidak langsung menjawab iya. Alasannya orang cerdas, kesibukan saya dalam kerja itu susah untuk melakukan sholat duha. Kerja di mana sih? Kerja di ini. Ah, sholat duha cuma dua rakaat saja kok tidak bisa. Baiklah ukti, saya akan berusaha. Dua bulan baru balas. Alhamdulillah ukti, saya sudah menet hidup saya. Sekarang sudah bisa sholat duha. Padahal nggak pernah sholat duha tuh. Hati-hati akhirnya sampai bangun malam dan sebagainya Masya Allah bangun malam dibanguni di SMS langsung balas tuh Alhamdulillah saya bisa berusaha biarpun hanya dua rokaat bohong padahal dijawab oleh ustaz tanya nggak apa-apa dua rokaat kata Buya yang penting istiqomah dulu bawa-bawa ah. padahal dia tuh nge-SMS sambil tidur tuh ustazah ini merasa tersanjung remaja masjid dakwah satu tahun masih saja SMS-nya normal-normal saja tak tahunya tahun kedua ustazah apa ukti sudah berani ustazah ganti ustazah bukan ukti karena saya merasa menjadi baik karena anda saya akan rubah sebutan saya nyebut nama anda gini kalau saya sebut jadi ustazah dijawab tidak usah pakai ustazah lebih baik kita kayak teman saja gitu tapi tidak bisa saya harus panggil ustazah ustazah ini saya mau curhat silakan umur saya sudah 26 tahun saya sudah seharusnya punya pusang, pasangan tolong ustazah carikan saya orang yang cocok untuk saya ustazahnya semangat ini orang tobat nih ah dicarikan temennya cari perempuan nggak cocok cari perempuan ini nggak cocok cari perempuan ini nggak cocok ya nggak cocok nggak cocok terus akhirnya SMS terakhir bilang begini Ustazah kelihatannya kok susah cari orang yang baik ciri-cirinya selera saya itu tidak susah Ustazah pokoknya saya cari orang wanita yang watak sifat-sifatnya kayak Ustazah <laughs> habis tuh ustazahnya merasa tersanjung HP-nya dicium itu innalillah mbak jawab ustazahnya ah masa orang seperti saya pantas untuk kamu hmm. ketahuilah itu artinya ma oh kalau ada perempuan ngomong gitu adik-adik putra harus cerdas tuh itu mau sebab kalau nggak mau langsung ditutup tuh HP dibales masa orang seperti saya cocok cocok untuk kamu mau tuh uh kata laki-laki ini dapat saya sudah ini dibiarin biarinya apa mohon maaf jika kalimat saya tidak sopan sebetulnya kami ingin nyimpulkan tetap bahaya SMS-an biarpun bahasa dakwah itu saja itu saja yang ingin kami simpulkan. Jangan berdakwah-dakwah dengan gaya-gaya itu. Pakai nomor HP gelap baru. Namanya sudah jelas, pertama ngari nomor SMS, nomor HP dulu. Ini nomor saya, Neng, besok SMS-nya. Kalau nasihati pakai nomor gelap, itu baru jujur nanti. Pokoknya ini pintu setan yang satu ini jangan dibuka sudah. Ini kita pengennya itu. Akhirnya Pak setelah itu sudah paham ini. Enggak apa-apa saya juga mungkin kalimat saya juga ini mes mulai ini ah, akhirnya perlahan lahan sudah mulai naik sudah dapat belum kira-kira tidak balas bingung balasnya apa belum dapat akhirnya terakhir apa ya sudah neng mungkin nasib saya harus membujang seumur hidup neng ya jangan Rasulullah melarang tuh sunnah Nabi harus nikah ya mulai ini akhirnya apa ya jodoh tidak akan lari kemana neng ya siapa saja kalau jodoh ya jodoh biarpun tidak pernah diduga-duga nah, dijawab betul sudah mulai nyambung nih sudah mulai connect nih perlahan tuh sampai wah SMS mulai nyambung pengen ketemu jangan kita bukan mahram haram jadi bukan mahram nggak boleh ndak apa-apa saya akan datang ke rumah keluarga dan sebagainya jangan saya ndak enak justru sudah saya pengen lihat tok sebentar saja pelan boleh pokoknya itulah intinya sudah kita tidak akan panjang cerita khayal ini pokoknya SMS masih bahaya karena ini masalah pendidikan anak ibu hati-hati dengan HP yang ada di putra-putri Anda pendidikan anak usia balik ini HP harus diperhatikan setan bisa berbisik melalui HP biarpun dengan bahasa dakwah bangunkan tahajud dia sendiri belum tentu tahajud Nah ini kan enak di remote pokoknya rem nah, bunyi kirim saya ditulis dulu sebelum tidur nanti kalau jam 3 peker bunyi tak kirim selesai Allah jadi itu Kemudian jadi tetap bahaya ya, tidak usah SMS. Biasa SMS tanya, eh besok kerjanya jam berapa? Ini selesai. Dan tidak usah guyon-guyonan yang macam-macam. Kalau laki perempuan, karena ada magnetnya di sini tuh. Biasa saja, neng punten saya mau tanya, besok rapatnya jam berapa? Selesai. Makasih, syukron selesai. Makasih yang baik, yang ya. ah, bahaya itu sudah tambahan-tambahan itu. Sudah cerdas insya Allah putra putri kami ini ibunya lebih cerdas harus tahu sikap-sikap yang ini ini hati-hati kemudian Pertanyaan berikutnya adalah masalah hijabnya. Subhanallah, darurat itu apa? Kalau tidak kita ambil mati. Ada orang nggak ngocek mati? Hah? Ada orang nggak ngocek mati? Paling banter nanti akhafud dororain ada dua berbahaya mana yang ringan nah kalau kita masih ada jalan yang amat tidak usah kita ngecek berduaan misalnya ini karena itu membahayakan subhanallah kita tidak tahu setan godanya seperti apa tapi kalau misalnya dalam sebuah rapat diantisipasi dong jangan sampai merapat rapat malam hari atau yang menjadikan putri-putri itu adik-adik putri kita, ukti-ukti kita, akhwat kita ini adalah kebingungan di saat hendak pulang kalau bisa memang harus sudah komunikasi dijemput akhwat nih tapi kalau sudah jadikan kebiasaan setan tuh Masya Allah guru ngaji pun hati-hati guru ngaji kalau sudah mengentengkan berduaan kholwa haram guru ngaji ini ada setannya yang cantik diajari ngaji paling belakang ngajinya di fase-fase yang panjang giliran terakhir mau dianterin pulang awas hati-hati sebab ini, ada kejadian ini memang betul dilarang oleh Rasulullah, dilarang berduaan biarpun untuk mengajar Al-Qur'an. Kurang apa lagi? Kurang jelas seperti apa? Setannya ini biarpun untuk ngurusi masjid jangan usah mending rapatnya ditunda akhwat dengar sajalah kalau rapat ditunda kayak waktu 24 jam gak ada siang hari kenapa harus malam kalau terpaksa harus malam sudah kita rencanakan gimana mungkin ada mobil pengantar yang terhormat saya mau mobil pengantar tidak boleh berduaan misalnya ada ketiga atau keempat yang ini yang menjadi teman ini dan bolehkah kita mengantarkan putri kita apa ukti kita teman perempuan kita yang tidak punya eh, yang harus pulang ke malam? jawabnya adalah yang pertama jika itu bukan kebiasaan boleh ya jika itu bukan kebiasaan kedua jika kita tidak antarkan akan lebih berbahaya ya kan kalau dia lebih berbahaya dengan siapa nanti maka anda menemani dia untuk mengantarkan darurat masih dosa banyak istighfar sepanjang jalan itu masih bukan jangan rasa aman ini dakwah ini kan masya Allah demi keselamatan kalau tidak ini hmm, mulai sudahlah setan setan hawa nafsu hawa nafsu jadi kalau memang dalam keadaan mendesak ternyata tidak karena ya, hujan deras mau keluar nggak bisa tiba-tiba kemalaman daripada tidak benar maka kita antarkan dia dan itu adalah irtikabu ini mengerjakan dosa yang ringan kesalahan yang ringan untuk menghindari daripada dia seorang perempuan nggak karu-karuan tempatnya waktu sudah lewat sebetulnya kemudian uh, masalah ngojek sama memang di sini perlu adab ya tata krama karena berdempetan tubuh kita harus bedakan antara kholwah dengan ikhtilat kalau kholwah mutlak tidak diperkenankan kalau ikhtilat bercampur ini boleh Lagi perempuan bercampur dengan syarat tidak membuka aurat yang pertama kedua matanya menjaga ketiga adalah tidak berdempet-dempetan kulit jadi kayak gini apa salah lagi berbuat Rasulullah pernah mengizinkan kok para wanita wanita melakukan sholat hari raya itu fitri juga belajar bersama kaum laki-laki ada tidak terlalu kerocongan harus tidak boleh perempuan sama laki-laki gak boleh bagaimana pendidikan dari mana Rasulullah mengajarkan tapi ingat dijaga dan paling bagus yaitu yang dijaga hati benteng itu hati tembok belum tentu kadang-kadang keluar dari tembok lebih ganas dari harimau makanya kita pengen benteng anak-anak kita di hati akhwat, pengurus masjid, hati kenalkan, punya rasa takut budaya rasa malu, budaya menjaga kehormatan ini kalau sudah ada di putri-putri kita nggak bisa sampai ada seorang alim dari Dimas mendidik wahai putriku pandailah anda untuk mengambil sandal anda yang ada di kaki anda kenapa? kalau ada yang macam-macam angkat sandalmu oh Nah ini putri yang hebat nanti. Coba lah, kalau ada seorang putri dijailin sama seorang laki-laki disapa, langsung ngangkat sandalnya. Oh, kayaknya si jelek, tapi laki-laki kagum hebat nih, baru nih. Bukan berarti ngangkat sandal beneran. Artinya bagaimana anda menjaga wibawa anda, kehormatan anda. Jadi semua menjaga hatinya. Kalau sudah menjaga hati ini, makanya kita kita pengen kalau kata guru kita Al Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun, kalau ada banjir jangan dibendung itu banjir jika banjir itu banjir bandang tapi buatkan aliran air tidak mungkin kita membatasi pergaulan laki tidak boleh ketemu perempuan hidup di mana di hutan kali tapi bagaimana tetap laki bertemu dengan perempuan hatinya terjaga lah ini pendidikan kita makanya mulai pacaran mungkin pesantren kita termasuk pesantren yang nggak ada tembok lagi dan perempuan tapi ingat nih dan ada undang-undang langgar pesantren pacaran keluar selesai nah, kita tidak mau tanggung jawab di hadapan Allah ditanya kenapa kau punya santri banyak pacaran begini begini berat itu maka boleh kita membiasakan anak bagaimana bertemu laki dengan perempuan tapi dia punya undang-undang di dalam hatinya itu yang harus kita tanamkan tapi biarpun itu balik gedung tertutup tapi sudah bacaannya temennya ah, sampai ada sebuah pesantren begitu dahsyatnya ya saling cerdas ya mau ngirim surat itu adalah tidak lewat pos lewat indomie indomie dibuka dimasukkan surat dilem lagi jadi dikasih merek nanti tolong Indomie kerdus ini suruh pilih nih jadi nanti bakal masuk ke Pondok Putri Indomie merek ini ada pokoknya saya coret begitu di situ ada ada suratnya nanti Indomie paling atas paling kanan ambil nih ya subhanallah jadi dibeli Indominya ah kalau mau jahat kalau pokoknya kalau kalau hati ini tidak terbentengi oh bakal bisa dengan cara apapun masih bisa maka yang perlu kita bina untuk anak-anak kita hati gitunya itu yang harus kita kita jaga baik kemudian jadi jangan jadi yang merasa ah, di masjid Masya Allah suatu kemuliaan akhwat oh akhwan yang ada di masjid lebih jaga hati anda suri toladan anda suri dan terima kasih atas pertanyaannya barangkali ini bisa bisa diperdengarkan kepada yang lainnya jangan tertipu dengan bahasa dakwah Al-Quran hadis Nabi kirim-kirim SMS awas jangan mengendarai, jangan nunggang Nabi Muhammad untuk syahwat dan hawa nafsu Anda teman yang jahat bisa menjadikan kita lebih baik gini loh ya kalau tidak ada lagi kecuali dia baru misalnya para wanita sudah meninggal semua tinggal ada satu anda boleh biarpun fajir ya daripada zina tapi masih ada pilihan yang lain kenapa kita susah-susah jangan merasa kita mampu dengan ujian sungguh belum tentu kalau saya diludahi muka saya ini adalah kuat jangan berkata saya harus melatih kesabaran saya berharap ada orang yang meludahi wajah saya itu orang dungu Coba boleh nggak kita mengatakan begitu? Siapa yang bisa meludahi saya, saya akan menguji kesabaran saya. Tidak perlu kita berdoa, ya Allah semoga orang baik-baik tidak menyakiti saya, biar saya mampu. Jangan ambil risiko. Kalau ada orang menasihati, memang kejahatan orang lain bisa kita menjadi kita baik. Bu, jangan Anda mencari kejahatan. Di saat Anda didolimi oleh seseorang, baru nasihat ini berlaku. Pak, orang itu menjadikan anda sabar tabah baru benar tapi bukan berarti carilah orang yang jahat biar teruji keimananmu nah, ada nasihat begitu jadi nasihat itu benar di saat memang anda bersama orang yang tidak benar maka nasihatnya apa ambil hikmahnya kalau ada orang dolim kepadamu itu melatih kesabaran surga untukmu tapi yang belum masa nasihati wahai kaum laki-laki carilah istri yang kurang ajar agar kamu masuk surga dengan istrimu nggak ada itu cari istri yang soleha kemudian ada yang mengadu gimana istriku terlanjur nggak bener lah ini tadi pertanyaannya tadi ya. lah kalau terlanjur nggak bener istriku nggak bener suamiku nggak bener gimana saya berupaya berupayalah untuk merubah dia dengan sebisa mungkin sisi lain kedoliman yang pernah mereka lakukan anda sadari bahwasanya itu adalah pahala kalau anda didolimi tapi jangan membiarkan kedoliman kalau orang membiarkan kedoliman dungu dolim ada orang berbuat dolim kepada kita pahala kita tapi kalau kita membiarkan kedoliman bisa saja pahala ini habis anda mampu merubahnya maka saat itu pun anda harus merubahnya jadi tadi kalau ada yang sudah menikah tak tanya salah pilih ya barangkali begitu pertanyaannya kalau tadi contohnya membaik-baik, benar milih, ini telanjur suami saya begini, begini, Anda harus punya upaya untuk merubahnya. Kalau ternyata tidak bisa, Anda berusaha lagi. Kalau ternyata tidak bisa, berusaha lagi sampai kalau ada batas ada batasnya sholat nggak mau suruh sholat nggak mau suruh sholat nggak mau ya sudah kalau memang dia suruh sholat nggak mau sampai berkali-kali selesai mau apa lagi apa yang anda cari di balik itu semuanya inginkah anda mempunyai anak yang dididik oleh bapak yang tidak sholat ini kadang kita tunggu alasannya apa sudah telanjur punya anak dua terus gimana bu sebelum punya anak sepuluh tuh harus punya ketegasan wibawa abang kalau abang masih belum sholat mohon maaf abang kayaknya tidak bisa diteruskan karena saya takut kepada Allah berani tidak ngomong begitu suaminya mikir ini saya cinta pada istri saya iya neng saya mau sholat karena ketegasan sang istri tapi istrinya dungung lihat suaminya so nggak sholat diam ini diam diam diam aduh saya punya istri goblok bener saya nggak sholat dibenerkan sampai ada ngomong istriku nggak pernah ngantarkan saya kepada kemuliaan baik kemudian ini seorang tua yang memilihkan Masya Allah orang tua yang memilihkan pasangan karena waktu ini mau dilanjut bagaimana nih orang tua yang tidak menyetujui pernikahan anaknya ini ada hubungannya dengan wali abdul kalau memang anak ini jawabannya tetap jelas bahwasanya karena anda yang mencari sebab anda tetap durhaka tapi tinggal sekarang bagaimana minta maaf ada seorang tiba-tiba senang sama seorang perempuan ringkasnya begitu ternyata orang tuanya tidak menyetujui Akhirnya saya kami menghadap kepada kiai kata kiai harus nikah daripada dosa. Mungkin saya akan terjerumus zina. Jawabnya apa? Orang tua masih tetap nggak mau, nggak mau, nggak mau, nggak mau. Gimana ini? Saya menikah dengan kiai, ya. Saya menikah dengan kiai, tapi ketahuilah saya selamat dari zina. Alhamdulillah. Tapi durhaka kepada orang tua belum karena anda mencintai dia itu karena anda mencari sebab terus gimana saya agar kembali kepada orang tua saya tinggal sekarang itu setelah anda menikah bagaimana bisa berbakti yang benar karena ada orang melanggar Allah dan melanggar orang tua sudah tahu orang tuanya nggak setuju akhirnya dengan cara melakukan yang haram sampai hamil di luar nikah ya ada kan begitu orang tuanya nggak mau itu jalur kiri ambil sampai menik, sampai hamil di luar nikah oh yang dilanggar dua Allah dilanggar orang tua dilanggar naudzubillah maka dari itu adik-adik jangan sampai terjerumus di dalam pacaran dan menjadikan orang tua itu bertentangan dengan keinginan kita tapi tadi pertanyaannya saya sudah telanjur misalnya misalnya saya sudah melakukan seperti ini atas petunjuk kiai bagaimana tetap harus anda sadari anda memaksa menikah dengan dia karena anda sendiri sudah telanjur mencintai dan sebab cinta pernah anda ambil maka anda yang menjadikan sebab melanggar orang tua jadi anda punya bagian durhaka kepada orang tua tinggal sekarang mumpung ini orang tua masih ada ayo kembali kepada orang tua jangan si sakit nanti lagi jangan di sini nih dia sudah kecewa dengan ini bukan berarti bebas nah tidak apa-apa yang penting saya dapat halal hati-hati dan bisa saja anda tidak diampuni oleh Allah tapi ingat anda harus terus berusaha sampai diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik ini karena waktu mungkin tidak bisa dilanjutkan kemudian masalah anak zina tadi ya oke okay. masalah anak zina nasabnya kepada ibu tidak ada nasab kepada orang tua ada orang hamil luar ini nasibnya kepada ibu tapi ingat ada pembahasan kalau ada anak zina ibunya melahirkan dia tanpa bapak tugasnya masyarakatnya menutup dia Ingat ini adalah ilmu ilmu yang lain yang tidak pernah kita yang yang harus dihadirkan. Kalau ada seorang hamil luar nikah harus ditolong. Ini nanti pendidikan yang terakhir yang akan kita bahas insya Allah itu ikuti terus. Bagaimana kita mendidik anak kita di saat mereka melanggar ini jadi bukan saja di anak anak mau sekolah, di saat anak melanggar ada pendidikan, kadang anak hamil di luar nikah, naudzubillah. Memang itu tidak kita inginkan, tapi sudah terjadi. Gimana kita mendidiknya? Kadang ada orang tua mungkin karena ya mungkin karena tidak punya ilmu, mungkin anaknya malah dinikahkan dengan orang itu atau diusir. Lihat semuanya tidak baik. Diusir jadi pezina di luar. Dinikahkan dengan orang itu dia penjahat, fajir, pezina. Mau apa? Ini ada ilmunya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Allahumma akrimna ya Rabb Allah muliakan ya Allah kami ya Allah dengan anak-anak kami muliakan kami dengan orang tua kami ya Allah maka jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua kami dan jadikan kami orang tua yang bisa mendidik anak-anak kami ya Allah ya Allah ya Allah Jadikan kami anak-anak yang bisa benar-benar berbakti kepada orang tua kami dan jadikan kami orang tua yang benar-benar bisa mendidik anak-anak kami sehingga kami dan orang tua kami, kami dan anak kami adalah menjadi ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, zaman ini ya Allah pengaruh pengaruh yang tidak baik ya Allah berada di sekitar kami, di tempat kami. Sungguh berat kami mendidik anak-anak kami. Tapi kami yakini anak-anak kami adalah amanat Anak-anak kami nikmat darimu akan tapi sekaligus itu amanat Ya Allah Kami harus mendidik mereka Ya Allah Kami harus menuntut mereka Ya Allah Akan tetapi kami sadari Ya Allah Kami tidak akan mampu mendidik anak kami dengan benar Kecuali engkau yang memberikan pertolongan kepada kami Maka Ya Allah berikan kepada kami pertolongan untuk mendidik anak-anak kami Ya Allah Ya Allah Hadirkan putra-putri anda di dalam hati anda saat ini Ya Allah Berikan kepada kami kemampuan untuk mendidik anak-anak kami itu Ya Allah Anak kami yang itu Ya Allah Berikan kepada kami bimbingan untuk mendidik anak-anak kami Jadikan mereka anak-anak yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad Jadikan mereka anak-anak yang bakal menjadikan sebab kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat Jadikan itu anak mereka itu anak-anak yang bakal menjadikan sebab kami masuk surgamu ya Allah anak-anak kami ya Allah putra-putri kami ya Allah kami takut disebutkan oleh kekasihmu Nabi Muhammad banyak orang tua masuk neraka gara-gara anak maka kami tidak ingin masuk neraka gara-gara anak-anak kami ya Allah dan kesalahan kami ya Allah di antara yang hadir di tempat ini ada yang telah salah mendidik anak mereka maka ampuni mereka ya Allah ampuni mereka dan berikan kesadaran kepada anak mereka yang telah salah dan berikan pengampunan kepada orang tuanya yang telah salah mendidik ya Allah ampuni semua yang hadir hadir di tempat ini ya Allah yang telah salah mendidik anak-anak mereka ya Allah ampuni mereka dan kami ya Allah kami semua ini ya Allah ya Allah kami semua ini ya Allah berikan kepada kami bimbingan ya Allah untuk diri kami sendiri ya Allah untuk orang tua kami untuk anak-anak kami dan pertemukan kami kelak bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah ya Allah ya Allah yang maha pengasih berikan kasih sayangmu kepada kami ya Allah agar kami bisa berkasih sayang yang sesungguhnya kepada putra-putri kami kasih sayang yang kami rasakan akan kasih sayang yang kami sadari yaitu kasih sayang kami di dunia untuk ya Allah keselamatan anak kami di akhirat nanti ya Allah jangan sampai kasih sayang kepada anak kami hanya sebatas di dunia ya Allah ya Allah senantiasa ingatkan kami akan keselamatan anak kami di akhirat ya Allah sehingga kami tidak akan membiarkan anak kami melakukan kesalahan ingatkan kami ya Allah kami sering lalai dan lupa ya Allah kami sering tertipu bahasanya kebahagiaan anak kami seolah-olah hanya di dunia kami sering lupa untuk akhirat mereka dan kami pun jarang mendidik didik untuk akhirat mereka padahal kehidupan mereka di akhirat lebih panjang ya Allah di dunia hanya 60, 70, 80, 100 tahun ya Allah tapi kami sering lalai dan lupa ya Allah maka berikan kepada kami peringatkan kami agar kami sadar terus ya Allah bahasanya kehidupan anak kami adalah nanti di akhirat sehingga kami bisa benar-benar terus berjuang untuk mendidik anak anak kami menjauhkan mereka dari malapetaka dan bencana ya Allah ya Allah ya Allah beliakan kami dengan anak-anak kami dan yang belum mendapatkan putra berikan kepada mereka putra yang soleh solehah yang akan dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad dan jauhkan anak anak-anak kami dari zina yang hina dan nakal hinakan yang saat ini Banyak terjadi perzinahan di anak-anak sekolah ya Allah. Jauhkan mereka dari zina ya Allah yang hina dan kau hinakan. Mungkin ada di antara kami dan anak-anak kami ada yang terpeleset dalam zina ya Allah. Kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat dan ampuni mereka ya Allah.